Amin ya rabbal alamin. Kita masih masuk di bab izar, babu majaa fi izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-18 halaman 205 ya, halaman 205. Kita ulang hadis yang pertama. Atau kita ulang makna dari izar ya. Izar adalah kain yang dibelitkan pada tubuh bagian bawah. Jadi kalau itu celana bukan izar namanya. Namun salawar bukan izar. Nah, jenis izar yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang di masa itu adalah izarnya seperti orang yang ihram, bagian bawahnya. Bukan sarung kayak kita ya, yang sudah dijahit. Tapi izar di masa Nabi dan orang-orang ketika itu adalah seperti orang berihram, ya kain bahalai bahasa kitanya. Nah, kalau zaman sekarang sarung yang kita sering pakai itu juga disebut izar disebut juga izar. Kemudian kalau bagian atasnya, akan bagian bawahnya disebut izar. Kalau bagian atasnya disebut rida, ya, ya seperti orang ihram bagian atasnya, ya, cuma sehelai kain seperti selendang tapi menutupi tubuh, itu namanya rida. Kemudian hadis yang pertama dari sahabat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kata tabi'in Abu Burdah, beliau mengatakan, "Akhrajat ilaina Aisyatu radhiyallahu anha kisaan mulabbadan wa izaran ghalidhan." Faqalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Abu Burdah, anaknya <clears throat> anaknya Abu Musa al-Asy'ari, seorang tabi'in, beliau mengatakan, Aisyah pernah mengeluarkan sebuah kisah yang tebal kepada kami dan izar yang tebal. Kemudian Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat dengan memakai kedua kain ini. Izar dan kisah yang tebal. Kisah adalah sepotong kain yang tidak dijahit, ya cuma hanya sebatas uh, kain saja, kain bahalai kalau kitanya, ya. Kemudian tebal. Nah, tebal di sini bukan menunjukkan mahal atau berharganya sebuah kain ya, tapi kasar ya. Makanya dia te tebal. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, beliau menggunakan ketika itu kain yang yang tebal, yang tidak mahal ya. Kemudian hadis yang berikutnya yang ini kita sampai dengannya yaitu hadis nomor 120 ya, 120 kita ulang juga sedikit. Eh, berkata Imam Tirmizi Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud an Syu'bah anil Ash'as ibn Sulaim qala sami'tu ammati tuhadditsu an ammiha qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqulu irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha qala ama laka fiyya uswah fanadhurtu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi kata Imam At-Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Sarwa At-Tirmidzi Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami dia mengatakan Abu Daud bercerita kepada kami cerita ini maksudnya memberikan hadis kepada kami ya bukan cerita bukan cerita kisah bukan ya. Maksudnya memberikan hadis kepada kepada kami. Mahmud bin Ghailan memberikan hadis kepada kami, dia mengatakan Abu Dawud memberikan hadis kepada kami dari Syu'bah bin Hajjaj Amirul Mukminin fil hadis. Jadi Syu'bah bin Hajjaj gelarnya adalah Amirul Mukminin fil hadis. Dari Al-Ash'as bin Sulaim dia mengatakan, aku pernah mendengar bibiku. Tapi bibi dari jalur ayah, artinya saudara saudari abah. Itu bahasa Arabnya adalah ammatun ya, ammatun. Yang namanya adalah ruhum. Ra, ha dan mim. Di sini enggak disebutkan. Tapi ada di ta'liknya atau di footnote-nya nomor 211 namanya adalah ruhum. Saya mendengar dari bibiku yang bernama Ruhum dia berkata, ketika aku dari pamannya Afwan, dari pamannya Pamannya di sini bernama Ubaid bin Khalid. Pamannya seorang sahabat ya. Acil dari Acilku. Nah, Acil ini berkata dari mengambil hadis dari pamannya. Nah, pamannya ini seorang seorang sahabat, Ubaid bin Khalid. Namanya Ubaidun ibnu Khalid. Sahabat ini mengatakan, ketika aku sedang berjalan di Madinah, tiba-tiba seseorang di belakangku ya, pian tambahkan di bukunya di belakangku. Di sini enggak ada. Karena teks hadisnya idza insanun khalfi. Tiba-tiba seseorang di belakangku. Khalfi artinya di belakangku. Di terjemahannya enggak ada, pian tambahkan. Tiba-tiba seseorang di belakangku berkata, "Angkatlah izarmu." Nah, Nabi suruh angkat ya. Sesungguhnya hal itu menjadikanmu lebih bertakwa dan lebih awet. Pertama takwa karena itu adalah perintah Rasul, kemudian awet karena tidak apa namanya kena kalau isbal kan kena tanah atau e, debu dan yang lainnya. Ternyata orang itu adalah Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Setelah ditengok di belakang, ternyata yang menegur adalah Nabi saw Alaihi Wasallam. Kemudian aku mengajukan alasan. Nah, kata sahabat ini, wahai Rasulullah, Sesungguhnya ini adalah baju yang bercorak dua warna. Nanti disebutkan kenapa sahabat ini memberikan alasan demikian. Ketika Nabi tegur, kemudian eh, sahabat ini memberikan alasan, yang saya pakai adalah baju yang bercorak dua warna. Nanti sebut disebutkan alasannya kenapa sahabat ini beralasan demikian. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau tidak mau meneladaniku?" Karena mau mempati aku kah? Sehingga beralasan demikian. Kemudian sahabat ini melihat, aku pun melihat izar beliau, yaitu Nabi. Ternyata izar atau sarung beliau sampai pertengahan betisnya. Betis bukan batis malah. Kalau batis kaki, kalau betis landau bahasa Banjarnya. Kadang salah sampai batis jar. Ini batis bal. Maksudnya betis itu adalah landau. Landau itu ya antara mata kaki sampai lutut itu landau atau betis. Kalau batis itu kaki, ini betis ya. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, "Lubsul izari yahtaju ila ta'ahud li'annahu kullama masya labisuhu istarkha." Lidzalika amrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ta'ahudi faqala irfa izarak fa innahu atqa. Memakai sarung atau izar itu harus diikat, harus diikat ya. Karena ketika orang yang memakainya berjalan, maka izarnya atau sarungnya akan merosot menjulur sampai ke ke bawah. Jadi harus diikat. Kan kasusnya ya. Abu Bakar pernah memakai izar, kemudian isbal. Isbalnya beliau bukan karena sengaja, enggak, tapi karena talului merosot. Karena badan beliau kurus. Sehingga ada orang yang berdalil bahwasanya Abu Bakar juga isbal. Maka kita jawab isbalnya beliau tanpa sengaja. Kenapa? Karena apa namanya? Telului bahasa kitanya. Karena badan beliau kurus. Telului itu bahasa Indonesia Indonesianya apa? <laughs> Melorot ya. Sehingga isbal ya. Kemudian apa namanya? Itu tidaklah menjadi dalil bolehnya isbal. Karena boleh isbal disebabkan melorot atau luli ya karena badan beliau kurus. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mengikatnya. Iya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, angkatlah izarmu, sesungguhnya hal itu menjadikanmu lebih bertakwa dan lebih awet. Jadi ada dua alasan. Yang pertama adalah lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lebih bertakwa. Karena itu adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadis ya, di banyak ha hadis. Kemudian dan lebih awet untuk pakaian itu sendiri. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan bahasa banjarnya baapik ketika menggunakan sesuatu. Baapik itu apa yuk? Berhati-hati. Kalau pian bisi kendaraan jangan laju-laju kalau lubak-lubak itu termasuk kada apik terhadap apa yang dipakai. Jadi kita diperintahkan agar berapik atau menjaga apa yang kita pakai entah baju, kendaraan dan yang lainnya. Kalau bisa HP bukan dihampas-hampas nak kuat-kuat kada ya. Kalau kendaraan sama ya. Kalau ada lubak, ada polisi tidur maka jangan cepat-cepat. Ini kita diperintahkan agar baapik atau menjaga sesuatu yang kita pakai. Maksudnya menjadikanmu lebih bertakwa, terjaga antara dirimu dan Allah dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Kan takwa itu secara bahasa artinya apa? Takwa. Itu secara istilah, secara bahasa. Kalau kita buka kamus, takwa itu diambil dari kata bisa diambil dari kata waqo yaqi atau ittaqo yang artinya melindungi atau menjaga. Kan ada firman Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Qu artinya apa? Jagalah, lindungilah diri dari diri diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi secara bahasa artinya perlindungan. Itu tak takwa atau penjagaan. Nah, tadi jadi kenapa kita harus bertakwa kepada Allah agar takwa yang berupa amal soleh tadi menjadi pelindung, menjaga, menjadi penjaga antara kita dengan azab atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Terjaga antara dirimu dan Allah dengan cara melakukan ketaatan kepadanya, ya. Jadi termasuk berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan tidak isbal. Ya, sekalipun misalnya ada yang mengatakan itu adalah cuma sunat, tetapi pekerjaan sunat pun kalau dikerjakan termasuk bagian dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita beragama itu hendaknya jangan melihat kepada satu hukum ya. Ini misalnya salatnya sunnah saja nafilah tidak wajib. Jangan sampai kita mengatakan ah, kenapa pian kadang menggawi sembahyang ini misalnya oh, karena sunat juga. Sunat bukan berarti untuk ditinggalkan tapi untuk di, dikerjakan. Karena mengerjakan yang sunat pun termasuk bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti larangan ya. Larangan itu sekalipun bukan haram, cuma makruh saja yang kalau dikerjakan itu tidak mendapatkan dosa. Ya bukan berarti untuk dikerjakan makruh tadi, tetap ditinggalkan. Karena meninggalkan yang dilarang walaupun makruh tidak berdosa, tetap bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian Rasul mengatakan dan lebih awet ya. Maksudnya pakaianmu lebih awet karena jika engkau mengangkatnya maka pakaian itu selamat dari kotoran dan awet umur pakaian tadi. Ya, jadi lebih awet. Karena kalau kena batu, kena rigat, ya, ancak ditapas pulang kubas dan yang lainnya. Hal ini berbeda dengan jika engkau menjulurkannya. Sesungguhnya tanah akan mempengaruhi dalam kurung mengusutkan. Jadi tanah itu bisa mempengaruhi pakaian, rigat, kusut dan yang lain. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat lainnya, sesungguhnya hal itu lebih menjaga kebersihan. Nah, jadi tidak isbal itu lebih menjaga ke kebersihan, yaitu bebas dari kotoran dan sejenisnya. Senada dengan hadis ini, adalah sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ya. Yaitu yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kan kitab Imam Bukhari itu banyak selain Sahih Bukhari ya. Ada Adabul Mufrad, ada Tarikhul Kabir, ada kitab namanya Birrul Walidain. Belum punya itu, Birrul Walidaini. Nah, pertanyaannya, apakah semua kitab yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari itu semuanya sahih. Seperti Adabul Mufrad, seperti Birdul Walidain, seperti jam, uh, Tarikhul Kabir dan yang lainnya. <laughs> Ada yang tahu? <laughs> Maka jawabannya yang sahih yang disepakati para ulama adalah Sahihul Bukhari. Adapun yang lain seperti ada Adabul Mufrad atau misalnya Tarikhul Kabir atau kitab yang lain maka juga ada yang lemahnya. Makanya ketika hadis itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari di kitab yang lain seperti Adabul Mufrad itu ulama menjelaskan. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari di adab misalnya. Maksudnya Adabul Muf Mufrad. Karena untuk membedakan antara kitab yang di, beliau keluarkan di sahihnya dan kitab yang yang lain. Kalau sahihnya kan sahih apa sahih Bukhari kita langsung terima ini adalah hadisnya sahih. Tapi kalau dari kitab yang lain maka harus diteliti dulu ya. harus diteliti diteliti diteliti dulu. Kita teruskan. Senada dengan hadis ini adalah sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari yaitu hadis tentang hari di mana Amirul Mukminin Umar bin Khattab ditikam ya. Waktu beliau ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu al-Mujasi. Kan al-Mujasi lagi. Al-Al-Majusi. Kenapa orang ini menikam Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di masa beliau di, di kepemimpinan beliau, beliau apa namanya menaklukkan Persia, Furs atau Persia. Sehingga orang ini dendam kepada Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab ditikam pada saat sholat ya, pada saat sholat, wajah arojulun syabun fakola abshir ya amirul Mukminin bi min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fil Islam maqad alim tak Thumma walita fa'adalta Thumma syahadah qala wadittu anna dhalika kafafun la alaiya walali falamma adbaro Iza izaruhu yamussul arda qala ruddu alaiya al-gulam qala ya bna akhi irfa' thawbak fa innahu abqa li thawbik wa atqa li rabbik jadi ketika di hari yang mana Umar bin Khattab ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu' Kemudian ada seseorang yang bertamu kepada kepada beliau. Datanglah orang-orang memujinya. Jadi di sini apa namanya? kurang ya. Di sini kan datanglah orang-orang yang memujinya. Teks Arabnya nggak ada. Tadi ulun mencatat tapi tidak tercatat di sini di kitabnya. Jadi ini teks Arabnya kurang ya. Nanti dicarikan. Datanglah orang-orang untuk memujinya. Nah, kemudian juga datang seorang pemuda. Pemuda itu mengatakan kepada Umar bin Khattab ketika ditikam, "Kabar gembira bagimu wahai Amirul Mukminin, yaitu kabar gembira dari Allah engkau bersahabat dengan Rasulullah." Bersyura yang pertama dia bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendahulu dalam agama Islam termasuk minassa al awwalin, ya sahabat yang senior sebagaimana yang sudah engkau ketahui. Kemudian engkau menjadi khalifah, itu juga kegembiraan, busra untuk Umar bin Khattab. Dan engkau telah berbuat adil, kemudian engkau mati syahid karena ditikam oleh seseorang dari Majusi tadi. Umar pun menimpali atau mengatakan, "Aku berharap itu sudah cukup baik atas diriku juga bukan untukku. Semoga yang engkau sebutkan tadi kegembiraan tadi cukup untukku dan juga cukup untuk selain selain aku. Ketika pemuda itu berpaling, ternyata izarnya menyapu tanah sampai ke, ke tanah. Padahal ketika itu Umar bin Khattab sedang di, apa? kena tikam ya. Ketika orang ini hendak pergi, Umar mengatakan, "Panggil kembali pemuda itu ke sini." Kiau lagi Imbah men, apa menyebutkan busyra kabar gembira yang banyak kepada Umar bin Khattab. Orang ini bulik, kemudian ternyata dilihat izarnya menyapu tanah. Panggil kembali pemuda itu. Kemudian Umar mengatakan, "Wahai keponakanku, angkatlah pakaianmu." Umar enggak Umar enggak berkata ya, "Antum ini sombongkah?" Kata enggak, langsung di, ditegur. Sesungguhnya hal itu menjadikan pakaianmu lebih awet dan menjadikanmu lebih bertakwa kepada Rabbmu. Sama dengan nasihat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada orang yang masuk ke kota Madinah tadi. Atqa wa wa abqa. Lebih bertakwa dan lebih awet pakaian pakaian tadi. Terus kita baca. Nanti ada penjelasan yang lebih lagi. Kemudian hukum menggunakan pakaian bawah hanya di atas mata kaki. Ini berlaku khusus bagi kaum laki-laki saja. Jadi yang tidak isbal atau kain di atas mata kaki ini khusus untuk para para lelaki. Nah, perempuan nggak boleh Karena isbal. Kada isbal terbuka waratnya dong. Ada yang sampai sampai paha kada isbalnya. Luar biasa ya. Saking Masya Allahnya Sampai ke luar biasa sampai ke lutut misalnya. Hukum ini menggunakan pakaian bawah hanya di atas mata kaki, ini berlaku khusus bagi kaum laki-laki dan tidak berlaku bagi kaum wanita. Jadi untuk laki-laki sah saja. Nah, terkadang ya ada orang yang mungkin salah paham ya kita berusnuzon. Kan izar artinya adalah sarung atau kain yang bahalai saja. Nah, berarti kalau bukan sarung itu kada apa-apa, isbal jernya kayak salawar, kayak gamis, kan izar bahasanya. Maka jawabannya adalah kebiasaan di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, entah sahabat atau orang-orang jahiliyah suka memakai izar. Salawar kereda zaman dulu. <laughs> Jadi bisa dikiaskan, intinya adalah jenis pakaian yang menutup bagian bawah, entah celana atau yang yang lainnya. Karena ada yang mengatakan yang dilarang tuh izar, karena Nabi mengatakan izar, izar, izar, sarung bagian bawah atau cuma apa namanya? kain bahalai. Maka jawabannya ti, tidak. Nabi mengatakan izar karena itulah kebiasaan penduduk setempat ya. Kalau zaman sekarang kan orang banyak pakai celana, maka juga jangan isbal. Adapun bagi wanita, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Faqalat Ummu Salamah, "Fa kaifa yasna'na an-nisa'u biduyulihinna?" Qala yurkhina shibran, faqalat, "Idzan tankashifu aqdamuhunna." Qala, nahu diro'an la yazidana alaihi. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari hari kiamat. Ini jelas sombong ya. Ummu Salamah bertanya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama beliau adalah Hindun. Ummu Salamah nama beliau adalah Hindun. Lalu bagaimana yang harus dilakukan oleh kaum wanita dengan ekor atau ujung pakaian mereka. Nah, kalau wanita bagaimana? Karena laki-laki tidak boleh isbal. Kalau wanita kan otomatis terbuka auratnya. Karena kaki atau juga telapak kaki yang putihnya itu juga termasuk aurat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka julurkan satu jengkal. Satu jengkal maksudnya satu kilan. Satu ki kilan. Jadi satu kilan dari pertengahan betis. Makanya e, Nabi kan terbiasa memakai sarungnya itu pertengahan betis. Itu pian kilan dari tumit. Coba pian kilan dari tumit itu tengah betis. Nah, kalau pian kilan dari tumit itu namanya pertengahan be, betis. Kemudian satu kilan maksudnya dari pertengahan betis tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab mereka julurkan satu kilan atau satu jengkal dari pertengahan betis. Ummu Salamah bertanya lagi, kalau begitu maka kaki-kaki mereka akan ter terbuka. Karena kalau berjalan kan otomatis telapak kaki ini ter terbuka, kecuali ditutup dengan kaos kaki ya, maka akan ter tertutup. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, mereka julurkan satu zirok. Satu zirok maksudnya dari ujung jari sampai siku bahasa kitanya satu apa? Satu hasta ya. Ya, satu, satu hasta. Jadi panjang kan satu hasta dari pertengahan betis maksudnya. Bukan satu hasta dari tumit panjang benar. Maksudnya satu hasta, satu hasta dari pertengahan be, betis. <laughs> Dan mereka tidak boleh menjulurkan lebih panjang lagi. Ini batas maksimal perempuan memakai memakai bagian bawah tadi. Pertengahan betisnya sampai satu hasta ya. Satu hasta satu hastanya dari pertengahan be, betis. Kemudian kita baca Dhiro adalah dari siku sampai ujung jari. Nah, jadi dibatasnya tangan betis sampai sampai sepanjangnya ya, sampai sepanjangnya. Kaum wanita diperintahkan untuk menutup aurat mereka. Nah, ini kan berarti apa namanya secara zohir ya bertentangan dengan Nabi katakan lebih awet. Nah, berarti kan perempuan itu otomatis dia lebih sering kena kena tanahnya. Oh, tidak awet dong. Nanti ada penjelasannya yang lebih. Kaum wanita diperintahkan untuk menutup aurat mereka. Hal ini termasuk menjaga mereka dari pandangan-pandangan orang yang berdosa dan orang yang sering berbuat salah, yaitu dari mata para lelaki. Oleh sebab itu, mereka diperintahkan untuk menjala, menjulurkan pakaiannya sepanjang itu, ya, maksimalnya adalah satu hasta dari pertengahan betis meskipun pakaian mereka akan terkena beberapa kotoran berigat misalnya kena tanah, kena debu dan yang lain, tetapi maslahat menutupi kedua kaki atau aurat lebih jauh dan lebih besar dan lebih utah, utama dibandingkan hanya sekedar rigat kotor atau tidak awet. Kenapa? Karena menutup aurat lebih masalah maslahat, lebih wajib ya dibandingkan hanya sebatas rigat atau kotor sah, saja. Kemudian nah, kembali ke hadis yang tadi. Orang ini ketika memakai sarungnya isbal dan ternyata yang menegur, ternyata yang menegur adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan memberikan alasan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah baju yang bercorak dua warna." Ketika melihat itu adalah Nabi, dia mengajukan alasan, "Ini adalah wahai Rasul, pakaian yang bercorak dua warna." Bercorak dua warna maksudnya adalah garis hitam dan garis garis putih. Nah, kenapa sahabat ini mengajukan alasan demikian? Kata Syekh Abdul Razak, seakan-akan sahabat ini menjelaskan, wallahu alam, bahwa kain seperti yang ia kenakan tersebut bukan pakaian yang akan menimbulkan atau mengantarkan kepada kebanggaan dan sombong. Nah, kenapa sahabat ini mengatakan ini wahai Nabi pakaiannya pakaian yang bercorak dua warna, garis hitam dan garis putih. Karena pakaian tersebut adalah murah dan tidak bisa menim, tidak menimbulkan sombong atau bang bangga. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasanya sahabat ini pun juga memahami apa larangan isbal adalah selama tidak som, sombong. Tetapi Nabi mengatakan langsung disuruh untuk diang, diangkat. Nabi kada bertanya, "Ikam ini sombongkah kadakah?" Enggak, langsung di, disuruh untuk meninggikan. Nah, disinilah timbul Eh, kesimpulan hukum dari para ulama bahwasanya perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini adalah wa, wajib ya. Kemudian kita baca, nah ketika orang ini mengatakan memberikan alasan bahwasanya dia memakai ini adalah kainnya murah, tidak menimbulkan sombong atau bangga, Rasul mengatakan, "Apakah engkau tidak mau meneladaniku? Amalaka fiya uswah? Apakah engkau tidak mau meneladaniku? Kadhakunkah, mempati aku bahasa kitanya?" Nah, ini pentingnya kita beragama seperti ini ya. Kalau ada perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita harus kerjakan sekalipun itu adalah tidak wajib atau sunnah saja. Nah, terkadang kan terbalik ya. Hal-hal yang ibadah yang sifatnya sunat ya, ulun sering katakan bahwasanya kita lebih sorong, lebih sering, lebih condong untuk meninggalkan karena melihat kepada status hukum dari ibadah tersebut. Ya, seperti banyaklah contohnya. Tampilan saja kan seperti jenggot atau tidak isbal atau dan yang lainnya. Nah sekalipun sunat ya, tidak wajib misalnya ada yang mengatakan demikian tetap kita katakan harus mengerjakan perbuatan ter tersebut karena itu adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bukan melihat kepada status hukum tersebut kadang kalau melihat status hukum tersebut oh, wajib kadu wajib juga ditinggalkan apa ya tidak dikerjakan tapi kalau makruh kada haram juga lebih condong untuk di, dikerjakan ini kan terbalik ya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah engkau tidak mau meneladaniku? Kada kada hakun aku akukah?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surah Al-Azab Allah mengatakan, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha Sungguh di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Bagi orang yang mengharapkan pahala Allah, ganjaran Allah, rahmat Allah, dan bagi orang yang mengharapkan kebaikan di hari di hari kiamat. jadi Rasulullah SAW adalah tauladan tauladan kita, baik dalam berpakaian, kemudian ibadah, tauhid, muamalah dan yang lainnya. Kemudian kata Syaikh Abdul Razak, kita baca Meskipun demikian, sebagian orang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan memperbaiki kondisi mereka senantiasa berpakaian dengan cara isbal atau menjulurkan sampai di bawah mata kaki. Ketika dia pergi ke tukang jahit, dia meminta agar pakaiannya dibuat sampai di bawah mata kaki. Ini bagi para penjahit, nah bisa ditolak tuh. <laughs> bisa di bisa ditolak. Kemudian dia berdalih, aku memanjangkan bukan karena berniat sombong atau cong zakat. Maka kita katakan, apakah Rasul tidak cukup menjadi teladan untuk kamu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur sahabatnya. Begitu juga begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau setelah ditikam, ada orang yang datang dan ternyata dia is isbal sempat-sempatnya Umar memberikan nasihat, angkat sarungmu itu lebih bertakwa dan lebih ah, awet. Jika seorang muslim mengetahui bahwa ada sangat banyak hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang perbuatan isbal. Jadi banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang melarang is isbal. Baik dengan kait atau apa? syarat sombong atau ti, tidak secara mutlak. Sangat bah, banyak dan itu sahih. Dan ini jelas soh, sahih. Adapun surban yang ulun sebutkan di pertemuan sebelumnya, kan Nabi hadis yang berkaitan tentang surban itu hadis apa? Hadis yang cuma Nabi pernah memakai sur, surban. Nabi tidak pernah menyebutkan bahwasanya ada keutamaan surban. Tetapi hadis tentang di atas mata kaki hadisnya banyak dan soh, sohi. Kenapa orang lebih sering mengamalkan itu dibandingkan ini gitu? Ya, padahal kan ini je jelas-jelas. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, "Ma min al ka'baini min al izar finnar yang artinya izar atau sarung atau celana yang menjulur di bawah mata kaki maka tempatnya adalah di neraka. Dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Al-musbil wal mannan wal munaffiq sil'atahu bil halifil kadhib. Kata Rasul SAW, ada tiga golongan yang pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Berbicara di sini adalah maksudnya kata jumhur ahli tafsir, la yukallimuhum kalaman yanfa'uhum wa yasurruhum. Maksudnya Allah tidak berbicara kepada mereka kalam atau perbicaraan yang mana perbicaraan tersebut akan bermanfaat kepada mereka dan akan membahagiakan mereka. Jadi Allah tidak memberikan ucapan atau tidak berbicara kepada mereka dengan ucapan yang bermanfaat atau yang membahagiakan mereka. Dan juga tidak akan melihat mereka. Melihat di sini adalah melihat dengan pandangan rahmat. Tidak melihat dengan pandangan rah, rahmat. Dan dan tidak akan mensucikan mereka dan mereka akan menerima azab yang pedih. Yang pertama adalah mereka adalah orang yang isbal. Yang kedua menan dalam kurung mengungkit-ungkit pemberiannya sendiri. Jadi termasuk hal yang dilarang dan juga menghapuskan kebaikan sedekah tatkala memberi suka diungkit-ungkit. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jangan engkau hapus pahala sedekah kamu dengan manni. Manni yaitu manan ya, mengungkit-ungkit pemberian tadi wal adza dan juga gangguan. Maksudnya adalah ketika memberi sedekah dia mengganggu atau menghina. Itu juga menghapus pahala sedekah. Ulun bari pian duit nah, pian bejauh, jangan sampai ulun melihat wajah pian lagi. Nah, seperti itu ya. Maka pahalanya akan ter terhapus karena ada bentuk adza, gangguan atau atau hinaan. Yang kedua, yang ketiga adalah orang yang melariskan dagangannya dengan cara bersumpah palsu bujuran nah demi Allah ini manis sekalinya manisnya cuma lima sisanya masam seperti itu ini limaunya manis yang dibuka tuh yang manis yang dibeli yang masih bungkus masam sekalinya ini termasuk ya maka hati-hati mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Syekh Abdul Razak bagaimana ada seorang muslim yang rela Azab yang keras ini ditimpakan kepada dirinya Ini menunjukkan bahwa isbal termasuk dosa besar di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkaitkan dengan som sombong. Ya. Kemudian uh, hadis yang kita baca ini hadis yang nomor 120 ya. Ini disahihkan oleh Imam Suyuti di kitab beliau Jami'us Shaghir dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Yang intinya adalah kita senantiasa menjaga pakaian kita. Rasulullah SAW sebutkan dua manfaat. Yang pertama adalah lebih lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kian mungkin banyak tahu ya. Di antara keutamaan bertakwa apa? Sering diucapkan para khatib. Yaitu ayat wa mayyutaqillah ya jannahu makhroja wa yarzuqhu min haitsu tasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuk permasalahannya dan Allah memberi rezeki kepada dia dari jalan yang tidak diduga-duga. Itu keutamaan bertakwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Tolak ukur mulia di sisi Allah adalah sesungguhnya yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian afwan sesungguhnya yang paling mulia kepada Allah di antara kalian adalah yang paling ber, bertakwa. Kemudian hadis ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan Allah, wa yuallimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat untuknya. Apa dalilnya? Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah menyuruh untuk bertakwa wa yu'allimukumullah dan Allah memberikan ilmu kepada kepada kalian. Di sini kata Al-Imam Al-Baidawi, ya salah salah orang ahli tafsir, dia juga mengatakan bahwasanya di ayat ini Allah menyebutkan tiga kalimat Allah, wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Yang mana ketiga-ketiga ketiganya ini maknanya berbeda-beda. Yang pertama adalah perintah untuk ber, bertakwa. Yang kedua, ketika kita bertakwa Allah memberikan nikmat dengan nikmat yang besar yaitu wa yuallimukumullah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Maka termasuk jalan agar menuntut ilmu yang banyak yang bermanfaat adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis nomor 121 ya. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Suwaid bin Nasrin qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Musa bin Ubaidah an Iyas bin Salamah ibn al-Aqwa' an abihi qala kana Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ya'taziru ila ansafi saqaihi wa qala hakadha kanat izratu sahibi yakni an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam Berkata Suaid berkata Imam Tirmizi, Suaid bin Nasr bercerita kepada kami dia mengatakan Abdullah ibn Al-Mubarak bercerita kepada kami seorang ulama besar dari Musa bin Ubaidah, dari Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa, dari ayahnya dia mengatakan. Anak merewatkan hadis dari dari abah. Dia mengatakan, Utsman bin Affan selalu memakai sarung sampai pertengahan betisnya ya. Pertengahan betis tadi kalau kita kilani dari tuh tumit. Itu maka di ujung jari kita itu adalah pertengahan betis. Ia mengatakan, seperti inilah cara bersarungnya sahabatku yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan sarung beliau di pertengahan betis. Tapi kata Syaibani hadis ini doif atau lemah. Tapi makna bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sarungnya pertengahan betis maknanya benar. Adapun sanad di hadis ini ini adalah le lemah. Tetapi sekalipun lemah bukan berarti Uthman isbal ya enggak. Beliau juga tidak is isbal, tapi untuk hadis ini sanat ini sanatnya lah sanadnya lemah. Lanjut hadis yang ke-122. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Muslim bin Nadir an Hudzaifah bin al-Yaman qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adlati saqi aw saqihi faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fala haqqo lil izar fil ka'bain Kata Imam Tirmidzi, Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dia mengatakan Abu Ahwas bercerita kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Muslim bin Nadir, dari Hudzaifah ibn Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang otot betisku atau betisnya. Bahasa Banjarnya telehnya itu nah, yang kancang tuh. Kan ada. Coba pian japai. Kan ada kencang tuh di betis. Di betis ya, di tengah betis yang kancang ototnya itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang otot betisku atau betisnya. Bukan batis ya, betis. Betis apa bahasa Banjarnya tadi? Landau Rasul memegang otot landauku atau landau otot landaunya. Kemudian Rasul mengatakan, inilah posisi sarung atau izar, yaitu pertengahan landau atau betis. Jika kau tidak mau, maka lebih rendahlah lagi. Silahkan turunkan lagi. Jika tidak mau, maka sarung tidak boleh sampai mata kaki. Kalau hendak kalau hendak lagi silahkan bawa lebihi lagi, turunkan lagi. Silahkan turunkan lagi tapi jangan sampai melebihi mata kaki. Di sini juga Rasul tidak mengatakan jangan sampai som sombong. Ini mutlak ya. Rasul tidak mengatakan som sombong. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani taala. Kita baca penjelasannya, hadis terakhir ini cukup panjang ya. Perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu, atat betisku atau betisnya. Keraguan ini bersumber dari salah satu perawi. Otot betis adalah daging yang saling berikatan yang berada di belakang tulang betis atau tulang kering. Yang mana yulah tulang kering tuh? Nah, ototnya belakangnya ada kan ototnya? Nah, itu ototnya. Ya, Yang telehnya itu. Kan pemain bola itu besar-besar itu. Ya, itunya. Nah, di situ Nabi memegang. Jadi keraguan ini dari rawinya ya bukan dari sahabatnya dari dari rawinya. Posisinya di atas pertengahan betis sedikit, berarti lebih tinggi dari dari betis kan otot tadi. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izar seorang muslim sampai pada otot betisnya." Itu yang otot di belakang betis tadi. Kemudian sampai pertengahan betis. Kemudian sampai mata kakinya dan izar yang sampai di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita baca. Sabda Nabi saw. "Jika kau tidak mau juga, maka sarung tidak boleh sampai mata kaki. Kalau hendak sampai tengah, silahkan Di bawah lagi silahkan di bawah lagi silahkan tapi jangan sampai lebih mata mata kaki." Maksudnya adalah izar tidak boleh sampai ke mata kaki, ini menunjukkan haramnya hal tersebut. Antara pertengahan betis sampai mata kaki adalah batas izar yang dibolehkan berdasarkan sun, sunnah. Jadi batasnya adalah pertengahan mata kaki sampai sebelum pertengahan mata pertengahan betis sampai sebelum mata kaki inilah izar uh, apa izar kita yang mana sesuai sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sampai di atas itu namanya seluruh handap ya, di atas pertengahan betis ya. Maka kalau sembahyang kurang elok kayaknya kalau dilihat. Kalau selalu handap kayak itu nah. Pian ke masjid umum pun orang akan nggak nggak enak jadi kelihatannya ya. Dan kaum muslimin, maksudnya para ulama ya, telah ijma sepakat bolehnya hal tersebut tanpa ada kemakruhan sedikit pun. Jadi sampai pertengahan mata kaki dan sebelum mata kaki ijma bolehnya dan tidak ada kemakruhan sedikit pun bahkan adalah sunnah. Hal tersebut didasarkan pada, banyak hadis. Di antaranya hadis Al-A'la bin Abdurrahman dari ayahnya dia mengatakan, "Aku bertanya, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang izar." Nama beliau siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan, termasuk sahabat yang paling banyak melewatkan hadis. Engkau telah bertanya kepada ahlinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izar seorang muslim sampai pertengahan betisnya." Itu tidak mengapa, kata Syekh Abdul Razak, atau tidak mengapa antara pertengahan betis atau kedua mata kaki. Izar yang sampai di bawah mata kaki, maka tempatnya di dalam neraka. Barang siapa yang menjulurkan izarnya karena kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya melihat dengan pandangan rah, rahmat. Kemudian ini apa namanya? kegelisahan Syekh Abdul Razak di zaman sekarang kata beliau, di antara fenomena yang sangat disayangkan adalah sebagian pemuda yang ilmu agamanya kurang ya. Padahal di sini di, di Arabnya diterjemahkan dengan sufaha. Sufaha itu orang-orang bodoh ya, orang-orang bodoh. Yang seorang eh, para pemuda yang ilmu agamanya kurang atau bodoh atau jahil, jika mereka melihat orang yang izar atau sarung atau celananya sampai pertengahan betisnya, eh, tinggi setengah betis. Mereka malah mencomohnya atau mengejeknya disambati banjir kahjar. Nah, nah ya, itu bahaya ya. <laughs> Karena kita seperti itu kan karena perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi banyak memerintahkan ha, hadis. Jadi bercandakah, seriuskah kalau dalam masalah agama itu ber, berbahaya. Apalagi yang ada viral sekarang di Instagram ya. alhamdulillah kalau pian pernah lihat. Karena zaman lalu didengar kayak itu nah, tertawaan, tertawaan, yang dihina adalah yang dicandai adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Maka konsekuensinya adalah walaupun bercanda kalau mengajak agama bisa mur murtad. Pian belajar di malam Kamis sama Ustaz Ahmad ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin orang itu mungkin nggak tahu ya atau wallah alam kenapa sebagian muslimin pun kadang seperti itu. Kita di atas mata kaki ditagur ya. Mungkin karena tidak terbiasa di lingkungannya. Kan tatkala misalnya di sebuah kampung atau di sebuah daerah yang mana sering banyak bid'ahnya itu yang sunnahnya kadang tenggelam lebih lebih asing dibandingkan bid'ahnya. Jadi yang berjenggot pun, yang di atas mata kaki kadang dilihat aneh, dianggap dianggap aneh. Padahal itu kan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terus dan tatkala mereka melihat orang-orang barat, orang Eropa atau barat, setelah sekian lama memakai celana pendek yang sampai pada lutut, mereka pun melakukan hal tersebut seperti mereka. Nah, tatkala orang barat fashion model ya, yang mana celana pendek sampai lutut maka juga mereka akan mengikuti mengumpati sehingga auratnya ter, terbuka. Kemudian mereka pun jalan-jalan dengan menggunakan celana pendek yang hanya sampai lutut saja. Amun orang barat nang mau apa? Yang mengamalkan yang memakai diikuti. Tapi kalau orang muslim mengikuti nabinya di atas mata kaki malah di, dihina. Kemudian orang-orang barat mengecilkan celana lagi sampai sangat kecil, celana pensil, celana ketat ya. Dan para pemuda muslim yang lemah agamanya pun mengikuti atau mengekor mereka dan dengan membabi buta eh, fanatik tanpa batas ya. Jadi kalau orang barat itu ketat, pensil diumpati jua. Jadi kiblatnya bukan nabi ya, tapi orang-orang bah, orang-orang barat. Sehingga para pemuda muslim tersebut memakai celana yang sangat ketat di bagian bawahnya. Jadi ketat bagian bawah kaki, paha sehingga kelihatan lekuk tubuh tubuhnya. Enggak boleh ya laki-laki, wanita juga enggak boleh, laki-laki juga tidak boleh pakaian ketat. Ini menunjukkan bahwa para pemuda muslim tersebut terkena sakit hati atau kolbu, kena penyakit ha? hati, kena lebih suka dengan meniru orang-orang barat dibandingkan dengan nabinya sendi sendiri. Di mana mereka menolak Nah, menolak seperti isbal tadi, seperti tidak isbal, bahkan melecehkan petunjuk Nabi saw alaihi wasallam yang lainnya seperti masalah azan, seperti apa? janggut, seperti ini dan itu sangat banyak ya. Padahal petunjuk Nabi saw adalah petunjuk terbaik dan malah memilih kebatilan yang berasal dari musuh-musuh mereka yaitu musuh-musuh Islam. Bahkan kita sebagian pemuda kita ya malah berkiblat kepada orang-orang ba, orang barat atau orang Asia seperti orang-orang Korea dan yang lain ya. Pokoknya kalau model seperti itu diumpati. Celana pensil tadi, rambut putih, sebagian putih, sebagian kuning, sebagian hijau. Itu sudah banyak di zaman di zaman sekarang. Kata beliau ini menunjukkan bahwasanya lemahnya agamanya mereka dan ada penyakit di hati di hati mereka. Lebih suka atau lebih condong menerima kebiasaan atau amalan orang-orang kafir dibandingkan dengan nabinya sendi sendiri sehingga tatkala melihat sunnah itu terasa ganjil, terasa asing bagi orang tersebut. Karena sudah banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh oleh mereka wal Ya, kita sudah selesai bab tentang izar tadi. Ya, tidak terlalu banyak tapi insyaallah cukup. Yang intinya adalah senantiasa kita kalau memakai pakaian bagian bawah entah sarungkah, celanakah, gamiskah, maka jangan sampai is isbal. Maksimalnya di atas mata eh, di, di atas pertengahan betis, kemudian boleh ke bawah, boleh ke bawah. Lebih pentingnya jangan sampai di, di bawah mata kaki ya. Wallahu a'lam bisawab. Nanti kita akan memasuki bab 19 cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada di hadis yang sebelumnya tapi beliau angkat kembali secara secara khusus. Adapun bab sebelumnya itu umum ya, bagaimana fisik Nabi, cara berjalannya, rambutnya, badannya, ada ini secara khusus bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf sudah sampai waktu isyraq. Sekarang isyraqnya cepat ya. Jam 6 sudah isyraq yang dijadwal ya. Tinggal pian tambah 15 menit, ya 6.15 itu sudah sampai waktu waktu isyraq. Ya semoga bermanfaat.